Nah, mungkin ada yang bertanya Mengapa kita Selalu Diberikan atau dijelaskan Permasalahan-permasalahan manhaj Atau kaidah-kaidah manhaj Ahlus sunnah wal jamaah Dalam kaitannya dengan Khuruj minal fitan agar kita keluar dari segala bentuk-bentuk fitnah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di sana ada yang lebih penting untuk membahas permasalahan aqaid akidah atau permasalahan iman atau permasalahan ibadah fikih Naam. Maka jawabannya adalah Islam ini tidak bisa dilepaskan, tidak bisa terlepas dari perkara manhaj. Islam ini tidak bisa terlepas dari kaidah-kaidah yang dengannya kita akan melindungi diri ini dari segala bentuk penyelewengan-penyelewengan baik khususnya dalam perkara akidah ibadah dan umumnya dari segala perkara-perkara fitnah fitnah duniawiyah dan selainnya. Demikian ikhwani fiddin Jadi ucapan yang demikian itu adalah ucapan yang jauh dari kebenaran. Naam. Yang kedua, berapa banyak orang-orang yang menyatakan demikian bahwa dia sibuk dengan ilmu ilmu akidah, usul tauhid, sibuk dengan fik, tetapi dia melalaikan perkara manhaj di dalam dakwah, melalaikan kaidah-kaidah manhajiyah dalam perkara sikap, muamalah, pada akhirnya ternyata orang-orang yang seperti itu sakotu. nam tenggelam, jatuh di dalam fitnah. Bahkan penyimpangan akidah itu sendiri dia jatuh di dalamnya. Nam dan kita akan insya Allah mengetahui nanti setelah saya akan membacakan kepada antum pada kesempatan yang singkat ini insya Allah taala kitab kecil yang merupakan kajian ilmiah daurah di negara saudara kita Libya yang daurah tersebut disampaikan atau dibawakan oleh Syekh Dr. Ahmad bin Muhammad bin Salim Bazmul hafidahullah Naam, lalu kemuliaan diberi judul kitab yang kecil ini dikemas dalam bentuk kitab kecil dan diberi judul Qawaidu Salafiyatun wa Nasaihu Tawjihiyatun lil khuruji min fitanil hizbiyah. Kaidah-kaidah salafiyah dan nasihat-nasihat yang terarah untuk keluar dari fitnah-fitnah hizbiyah. Untuk kita selamat dari fitnah-fitnah bid'ah dan ahwa. Dari fitnah bid'ah dan hawa nafsu. Syubuhat, pengkaburan-pengkaburan di dalam dinul Islam. Nah, untuk menyingkat waktu ikhwani fiddin azzakumullah. Kita langsung membacakan keterangan Asy-Syaikh Ahmad Bazmul hafidahullah taala dan beliau salah satu murid Syekh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafidahullah yang juga memiliki andil yang besar di dalam pengalaman dan juga kajian ilmiah, karya ilmiah. Dalam menjelaskan firqa-firqa dan afrad, tokoh-tokoh yang menyimpang dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Nah, mengapa saya bacakan? Saya akan bacakan insya Allah kaidah-kaidah ini karena sebagaimana yang kita ketahui bersama ikhwani fiddin wa akhwati fillah betapa pentingnya di zaman-zaman yang seperti ini. Naam. Tidak terasa dengan waktu yang berjalan, bergulir. Kita tidak merasa kalau kita sudah seperti anak ayam yang kebingungan untuk mencari induknya. Naam. Yang tidak jelas di mana kita harus merujuk yang hak yang sebenarnya. Naam. Belum lagi ditambah dengan subhat-subhat tersebut dari berbagai orang-orang yang menyatakan diri sebagai ahlus sunnah. Sebagai ulama ahlus sunnah, sebagai da'i salafi. Dengan kaidah-kaidah yang berbeda-beda. Satu dengan yang lainnya dengan sikap yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga kita menjadi korban kebingungan Naam seperti anak ayam yang kehilangan induk yang tidak tahu kita kemana harus mengarah dan kemana harus kita merujuk oleh karena itu inilah diantara sebab yang mendorong saya untuk membacakan kepada antum keterangan yang mulia ini yang singkat tapi memiliki bobot yang sangat besar bekal yang sangat kuat untuk menyelamatkan diri-diri kita dari fitnah-fitnah tersebut. Ikhwani fiddin azakumullah berkata Syekh Dr. Ahmad bin Muhammad bin Salim Bazmul hafidhahullah taala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mab'uts rahmatan lil Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin amma ba'd. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada al-mab'uts yang diutus yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat untuk seluruh alam dan semoga tercurahkan pula kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya seluruhnya dan orang-orang yang berjalan di atas manhaj mereka di atas jalan mereka sampai hari kiamat amma ba'd adapun setelah itu وقد يسر الله لي بالجلوس مع بعض إخواننا min daulati Libya. ليبيا وقد bi al khair. فطلبوا مني إلقاء كلمة توجيهية ونصيحة سلفية ولست أهلا لذلك لكن رغبة في الخير ومشاركة لأهل الفضل والعلم استجب استجبت لطلبهم فتدارست وتذاكرت معهم بعض القواعد السلفية المهمة التي يحصل بإذن الله تعالى بها al-makhraju minal fitan. Tolong anaknya di diamkan. Ummahat digendong dulu keluar <clears throat> biar tidak mengganggu majelis. Naam, tafadhali. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan bagiku untuk duduk bersama sebagian saudara-saudara kita salafiyin di negara Libya. Dan sungguh mereka telah bersangka baik padaku dan meminta kepadaku untuk memberikan sedikit kalimat yakni keterangan, penjelasan dan nasihat yang bersifat taujihiyah salafiyah nasihat yang mengarahkan nasihat salaf walastu ahlan lidalik sekalipun pada hakikatnya bukanlah saya yang lebih ahli dalam perkara ini akan tetapi raghbatan fil khair sebagai kecintaan terhadap kebaikan dan musyarakatan li ahli al-fadl wal ilm dan sebagai keikutsertaan untuk memberikan andil sekalipun sedikit bersama dengan ahli fadl wal ilm orang-orang yang memiliki keutamaan dan orang-orang yang berilmu maka istajabtu li talabihim aku memenuhi tuntutan mereka lalu kemudian aku mengadakan mudarasah saling belajar dengan mereka ikhwan kita salafiyin dan saling mudzakarah. Naam, saling mengingatkan, saling murajaah terhadap sebagian kaidah-kaidah salafiyah yang penting yang dengan kaidah-kaidah tersebut dengan izin Allah akan dapat mengeluarkan kita dari segala fitan dan menjadi makhraj menjadi solusi untuk keluar dari segala fitnah dan selamat darinya. وقد قام في بتفريغ هذه الجلسة أخونا الفاضل مالك الليبي حفظه الله تعالى ورغب في نشرها fa'aradaha alayya jazahullahu khairan dan sungguh daurah ini jalsah majelis tersebut dapat dituangkan di dalam bentuk tulisan seperti yang telah tampak di hadapan kita semua dengan sebab saudara kita Al-Fadil saudara Malik Libi. Akhuna Malik dari negeri Libi Salafiyin di antara Salafin. Semoga Allah menjaga beliau. Dialah yang menjadi sebab untuk kemudian menulis daurah tersebut dan lalu kemudian menyebarkannya yang sebelumnya bawah oleh di hadapan syekh hafidhahullahu taala kembali untuk dibaca ulang. Naam jazahullahu khairan. Semoga Allah memberi balasan padanya. Fakumtu bi murajaatiha wa tahdhibiha wa islahiha wa idhafati ma yahtaju ila idhafah. Wa arsaltuha lahu marratan ukhra liyakuma bi nashriha wa inzaliha fil mawaqi' salafiyyah hasba ma yarahu munasiban. Jazahullahu khairan. Lalu kemudian aku murajaah dan menyaringnya kembali memperbaiki yang kurang dan menambah yang dibutuhkan untuk tambahan dan aku kembali mengirimnya kepada beliau kepada saudara Malik untuk kemudian menyebarkannya dan meletakkan di mawaqi' di tempat-tempat salafi. enam yakni di mauqi' tempat-tempat salafiyin baik internet ataupun yang semisalnya. Naam, yang memang dipandang pantas untuk diletakkan jazahullahu khairan lalu kemudian diletakkan untuk kemudian tersebar kepada segenap salafiyin di penjuru dunia ini wallaha as'alu li walahu lahu jami'i ikhwanina salafiyin at-tawfiq was-sadad wa an yaj'ala dhalika kullahu hujjatan lana la hujjatan alaina dan kepada Allah aku memohon untuk diriku dan untuk seluruh saudara-saudaraku salafiyin. Semoga Allah memberikan taufik dan as-sadad. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan sadat yaitu kebenaran, meniti kebenaran al-haq siratal mustaqim. Dan semoga Allah menjadikan semua itu hujatan lana sebagai hujah untuk membela diri kita semua, bukan hujah untuk membantah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah nanti. Wa yuthabbitana 'ala al manhaj salafi dan semoga Allah mengokohkan kita di atas manhaj salaf wa an yusallimana al fitan ma dhahara minhu ma batan dan semoga Allah menyelamatkan kita dari segala fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain katabahu telah ditulis oleh Ahmad bin Umar bin Salim Bazmul pada tanggal 1 Dzulqa'dah tahun 1433 Hijriah. Hafidahullah. Naam. Kemudian tafrigul kalima qala syekhuna syekh Fadil Dr. Ahmad bin Umar Bazmul. Hafidahullah. Berkata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقد طلب مني بعض إخواني جزاهم الله خيرا أن ألقي لهم كلمة توجيهية telah meminta kepadaku sebagian saudara-saudaraku semoga Allah memberi balasan kebaikan pada mereka untuk aku kemudian memberikan secara singkat kalimat nasihat yang mengarahkan wa ma talabuhu barakallahu fihim هو أمر أمر مهم في غاية الأهمية خاصة في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن وتشعبت فيها الطوائف والفرق وأصبح المسلم إن لم يعتصم بالكتاب والسنة أصبح حيران لا يدري الحق مع من ونصيحتي لنفسي ولجميع إخواني في ليبيا وفي غيرها بما أخذناه عن أهل العلم رضوان الله عليهم أجمعين dan apa yang mereka minta padaku semoga Allah memberkahi seluruhnya adalah merupakan perkara yang sangat penting bahkan fi ghayatil ahammiyah mencapai puncak pentingnya khassatan fi hadhil azminah secara khusus apalagi di zaman-zaman seperti ini yang kathurat fihal fitan yang sangat banyak fitnah-fitnah dan menyebar kelompok-kelompok dan firqah-firqah sehingga menjadilah seorang muslim itu Naam, jika dia tidak berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, dia akan menjadi bingung. Dia tidak tahu al-haq bersama siapa al-haq tersebut. Naam, dia bingung dan tidak tahu bersama siapa kebenaran tersebut. Wa nasihati li nafsi, maka nasihatku untuk diriku sendiri dan untuk seluruh saudara-saudaraku di Libya dan selainnya dengan apa yang kami ambil dan kami menimba dari ahlul ilm Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semua. Litakun fi qawaida ammah yastabsiru wa yantafi'u bihal muslimu biidznillah taala. Yaitu agar kalian senantiasa berada dalam kaidah-kaidah, usul-usul yang umum yang bisa menjadikan penerang dan menjadikan manfaat bagi setiap muslim dengan izin Allah taala. Maka beliau menyatakan al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama, hiya al bil was sunnah ala manhaj salafis salih alaihim adalah berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah di atas manhaj para salafus salih. Nah, berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan sunnah di atas manhaj salafus salih ridwanullah alaihim. Semoga Allah meridhai mereka semua. Bagaimana kita memahami Alkitab, bagaimana kita memahami sunnah itu di atas manhaj metodenya para salafus salih. Bagaimana manhaj? Mempelajari akidah, tauhid. Bagaimana manhaj mempelajari ibadah? Bagaimana manhaj mempelajari ahkam? Bagaimana manhaj dalam berdakwah? Bagaimana manhaj dalam bermuamalah? Seluruhnya kita ambil dari salafun saleh yang diajarkan manhaj dari para salafus saleh, pendahulu-pendahulu kita yang saleh dari kalangan para ulama. Wa hadhihi al-qa'idatu masyhuratun wa ma'rufah Kaidah ini adalah masyhur dan ma'ruf. Wa katsirum man yudandinu haulaha. Dan banyak orang yang mendendangkan kaidah ini. Walakin lil asafi akan tetapi sangat memprihatinkan. Man yutabbiquha wa ya'mal biha al-amal as-sahih wal amal al-muwafiq maaniha hum qalilun jiddan. Tapi bersamaan dengan itu dan ini hal yang memprihatinkan sedikit sekali yang mempraktekkan sesuai dengan manhaj salaf dan beramal sesuai dengan amalan salaf yang sahih. Naam, yang beramal sesuai dengan makna yang terkandung dalam Al-Qur'an dan sunnah. Mereka itu qalilun jiddan, sangat sedikit. Tapi semuanya mengaku berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah bahkan ditambah dengan berdasarkan manhaj salafun salih. Al-i'tisam bil kitab was sunnah wa hadis salaf as-salih ridwanullah alaihim huwa sababun lin najat wa haula yad'una annahum mutamassikuna bil kitab was sunnah wa salaf as-salih wa ma dhalika yaqtarifuna wa alaiha maka berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah dan bimbingan petunjuk para salafus saleh adalah sebab keselamatan dan adapun mereka yang mengaku-ngaku bahwa mereka berpegang teguh dengannya dengan keduanya dengan manhaj salafus saleh bersamaan dengan itu mereka yakhtalifuna 'alaiha mereka berselisih dan berpecah dalam pengakuan mereka tersebut al-i'tisam bil kitab was sunnah berpegang teguh dengan kitab dan sunnah di atas manhaj salafus saleh tapi mereka berselisih berpecah Wa inna ma waqa'u fil ikhtilaf wa tafarruq li'annahum la yutabbiquna hatta tatbiqus tatbiqas sahih. Ketahuilah bahwa mereka jatuh dalam perpecahan dan perselisihan itu karena mereka tidak menerapkan dengan penerapan yang benar terhadap manhaj salafus saleh. Hiya da'wa bi mujarradil lisan. Itu adalah pengakuan semata-mata di atas lisan. Naam. Wa yatahallawna biha fil majalis dan semata-mata keterangan yang mereka hiasi dalam majelis-majelis mereka. Yakni subhanallah, kalau teori manis dan indah didengarkan, dipuji oleh para pendengar. Naam, tetapi itu tidak lebih di atas lisan saja. Adapun muamalah dia menyelisihi apa yang dia ucapkannya. Naam, tidak sedikit dari statement-statement yang keluar dari orang-orang yang seperti itu. Naam, berbeda dengan apa yang diwujudkan dan dipraktekkan oleh para ulama. Tetapi para mad'u kebanyakan mad'u awam umumnya tidak memahami akan hal itu dan tidak mengetahuinya. Siapa yang mengetahui? Para ulama. Oleh karena itu kita kembalikan kepada para ulama sahibul khibrah yang memiliki pengalaman yang mendalam, memiliki pengetahuan dalam perkara itu secara khusus. Naam. Walakin fi haqiqati amrihim wa fi haqiqati halihim hum ab'adun nas anil kitab was sunnah wa an manhajis salafis salih. Tetapi pada hakikatnya keadaan mereka menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang jauh dari Alkitab dan Sunnah dan manhaj para salafus saleh. Sekalipun lisannya sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Lidzalikal qaidatul ula la ta'ni faqat ad-da'wa bil kalam innamal i'tisam bil kitab was sunnah wa man wa wa, wa, wa manhajus salafis salih ridwanullah alaihim qawlan wa amalan wa i'tiqadan zahiran wa batina hadhihi qa'idatun yajibu an takuna ala dhikri ala dhikri minna jami'an na'am oleh karena itu kaidah yang pertama ini tidaklah maksudnya semata-mata seruan dengan ucapan saja di atas lisan saja Hanyalah yang diinginkan adalah berpegang teguh dengan kitab dan sunnah dan manhaj salafus saleh dengan ucapan dan amalan, dengan keyakinan, dengan zahir dan batin. Naam, dengan yang nampak dan yang tersembunyi dalam hati kita. Semua itu yang diinginkan. Inilah kaidah yang wajib untuk kita selalu saling mengingatkan seluruhnya. Kemudian al-qaidah tsaniyah. Kaidah yang kedua, wahia mukammilatun lil qaidatil ula أن نعلم يقينا وأن نستيقن بإذن الله تعالى أن هذا هو سبيل النجاة وهذا هو سبيل الفلاح وهذا هو الحق لأن بعض الناس إنما يزل عن المنهج الصحيح وإنما ينحرف عن الحق لأنه يحدث عنده تشويش فتجده يقول هل هؤلاء على حق وأنتم على باطل هل هؤلاء الذين معهم فلان وفلان إلى آخره وساوسه la hadhihi wasawisun wasawisu wa syukukun tukhaliju man lam yastaiqin anna najata fi manhajis salaf <clears throat> kaidah yang kedua ini adalah merupakan penyempurna dari kaidah yang pertama untuk kita mengetahui dengan yakin dan an nastaiqin biidznillah dan hendaklah benar-benar kita meyakinkan diri kita menanamkan dalam hati kita dengan izin Allah anna hadha huwa sabilun najat bahwa inilah jalan keselamatan Naam dan inilah jalan kebahagiaan, kemenangan dan inilah jalan al-haq. Karena sebagian manusia hanyalah mereka tergelincir dari manhaj yang benar dan menyimpang dari al-haq karena terjadi pada diri mereka taswish. Naam, yaitu keraguan-raguan terjadi kepada mereka bisikan-bisikan syubhat lalu engkau dapati dia menyatakan apakah mereka ini di atas al-haq dan antum di atas al-batil apakah mereka ini di atas kebatilan sementara bersama mereka ustadz, ulama, fulan dan fulan dan seterusnya dari bisikan-bisikan keraguan-keraguan Naam Pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah putus. Yang tidak lebih itu adalah merupakan taswis wawasawis. Bisikan-bisikan dan keraguan-keraguan. Naam, yang tidak dibangun di atas yakin. Maka kaidah yang kedua ini kita harus yakin. Tidak mengandung keraguan, manhaj yang hak yang merupakan keselamatan, kemenangan bahwasanya mengikuti manhaj salafus saleh dalam memahami Alkitab dan Sunnah. Demikian, ikhwani fiddin azzakumullah wa akhwati fillah. Maka seorang muslim alladhi ya'tasimu bil kitab wa sunnah wa fahmi salafil ummah la budda aidan an yakuna mustaqinan bi anna hadha huwal haq muslim yang berpegang teguh dengan kitab dan sunnah dan pemahaman para salaful ummah harus dia itu yakin bahwa itu adalah hak dan tidak ada selainnya. Wa hadhihi qaidatu muhimmatun. Kaidah ini adalah penting li'annaha tu'inuhu biidznillah karena dengan kaidah ini akan menolong dia dengan izin Allah ala thabati alal haq untuk kokoh di atas kebenaran wa ala adamil anhu dan tidak menyimpang dari kebenaran tersebut. Al-qaidatu tsalitsah. Berarti kalau kaidah yang kedua ini penyempurna dari kaidah yang pertama menghilangkan segala bentuk taswish. Naam, bentuk-bentuk penggembosan yang ada pada orang-orang lalu kemudian dia tergembosi dengan bisikan-bisikan bentuk-bentuk pertanyaan ya akhi Kaif antum mengatakan mereka ini di atas al-haq, di atas al-batil? Bukankah dia demikian demikian? Bersamanya ada syekh ini, ada syekh ini. Naam, bukankah bersamanya ada Syekh Salah bin Fauzan? Ada Syekh Ibnu Utsaimin dan lain sebagainya. Padahal yang menjelaskan al-haq itu yang mentahdir adalah murid daripada atau teman daripada Syekh Fauzan atau murid dari Syekh Salih Al Utsaimin. Naam, dan keduanya mentazkiyah dan memberi rekomendasi dalam ilmu yang khusus tersebut terhadap syekh tersebut. Tetapi datang was-was, bisikan-bisikan ya akhi, penggembosan. Tapi dia menyangka itu adalah ilmu. La haula wala quwata illa billah. Dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada ikhwah. Ya akhi hati-hati. Apa yang dibacakan Ustadz Hasan dari tahdir para masyayikh itu itu adalah ijtihad pribadinya. Naam, Perhatikan ikhwani fiddin azakumullah. Banyak orang-orang yang seperti ini merasa dirinya sebagai pahlawan. Naam, merasa dirinya orang yang bersih dari suudzon, bersih dari sifat zalim. Padahal kalau kita meninjau dengan akal yang tenang, dengan hati yang lapang, justru kedoliman, suudzon jatuh pada dirinya sendiri. Naam, dengan melontarkan pertanyaan, pertanyaan penggembosan kepada ikhwan Hati-hati ya akhi, Ustadz Hasan itu ijtihadnya. Belum tentu itu dari Syekh Robi menyuruh menyebarkan. Coba. Ternyata dia belum pernah menghubungi saya dengan telepon atau datang ketemu langsung. Apakah antum memastikan bahwa ini sudah disuruh menyebarkan atau belum? Belum pernah dia datang. Lalu kemudian meng menggembosi ikhwan. Bukankah ini suudzon? Bukankah ini zalim? Naam, adapun saya tidak mendalimi siapa-siapa. Saya membacakan dari ulama, dari masyayikh yang memang diamanahkan untuk disebarkan. Naam, kalau mau sanatnya datang kepada saya. Saya akan sampaikan kepada antum. Naam, sanat tersebut yang saya yakin dan saya percaya. Adapun antum tidak yakin dan tidak percaya, maka itu memang manfaat